Maqam ihsan adalah an ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah kita melihat Allah dan ini adalah pangkat yang amat tinggi dan susah bagi hamba-hamba kecuali para arifina billah. Kecuali para kekasih Allah. Akan tapi ada kemudahan. Kalau memang engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Allah melihatmu. Kesadaran bahwa Allah melihat kita ini luar biasa. Iman yang menjadikan orang senantiasa jujur, tidak akan berbohong karena dia menyadari Allah melihatnya, Allah yang akan Allah yang menyaksikannya. Kapan aku bisa berbohong? Kapan aku bisa sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala? Di mana? Sebab semuanya adalah makhluk Allah dan ilmu Allah mencakup semuanya. Nah, ini kejujuran kepada Allah perlu kita bangun. Sehingga seseorang jika jujur kepada Allah mustahil dia akan melakukan meninggalkan sholat. Mustahil dia akan mabuk. Sehingga kadar kejujuran kita kepada Allah jika berkurang maka kadar ibadah kita pun berkurang. Bersama itu juga akan nurun pangkat keimanan kita. Artinya keimanan bisa saat terkikis habis bersama munculnya dusta-dusta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kejujuran kepada Allah harus kita, kita pupuk dan kita tumbuh suburkan. Dan tidak cukup orang mengerti tentang tidak cukup orang mendiskusikan tentang Allah yang Maha Melihat tapi tidak dirasakan secara sesungguhnya dengan hatinya. Orang bisa saja berkata, Allah maha melihat. Akan tapi bagaimana engkau katakan Allah maha melihat saat ini pun engkau melakukan atau melanggar Allah. Lihat Imam Haddad rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab Ad-Da'wah Tama bahwa jika seorang mukmin melakukan satu kemaksiatan itu ada dua pilihan. Dua pilihan dan dua-duanya pahit. Artinya nggak boleh orang mukmin orang yang beriman melakukan itu semua. Pilihan yang pertama apa? jika ada seorang mukmin yang melakukan kemaksiatan dalam keadaan dia tidak yakin kalau Allah melihatnya, dia bermaksiat. Kenapa kamu tidak bermaksiat? Apakah Allah tidak melihatmu? Lalu ia menjawab, "Oh tidak, karena Allah tidak melihatku." Maka orang tersebut menjadi kafir karena apa? Mengatakan Allah tidak bisa melihat adalah kafir. Pilihan yang kedua, aku yakin Allah melihatku, tapi aku masih melanggarnya. Nah, ini kan orang kurang ajar. Jadi ahli iman itu dia ada kesempatan untuk bermaksiat. Ahli iman yang sidik sudah mempunyai kejujuran di dalam hatinya. Susah dia melakukan kemaksiatan. Dia akan senantiasa memohon ampun. Kalau kepleset cepat sadar, mohon ampun, mohon ampun, mohon ampun. Dan ketahuilah, tobat yang kita bahas pada hari yang lalu itu juga buah dari kejujuran. Ia melakukan kesalahan kepada Allah. Tidak nunggu ditegur oleh Allah karena dia yakin Allah Maha Tahu maka segera minta ampun ya Allah ampuni dosaku. Ya, taubat yang sangat penting. Sebelum kita melangkah ke bab yang kita saat ini membahasnya, maka ketahuilah yang namanya taubat itu kuncinya adalah harus jujur orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penyesalan kecuali karena ada kejujuran. Ini saja semoga Allah menjadikan kita orang yang orang yang punya sidik, punya kejujuran kepada Allah dan jujur kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.